Alhamdulillah puji dan syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kita yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatannya baik kenikmatan yang tampak ataupun kenikmatan yang tersembunyi baik kenikmatan yang berupa materi ataupun berupa non materi yang dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa menjalankan berbagai macam aktivitas yang menjadi kewajiban kita dan satu di antara aktivitas yang memang menjadi kewajiban kita adalah senantiasa menambah ilmu ataupun tolabul ilmi asy-syar'i yaitu mencari ilmu syar'i. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita uh, akan sedikit menyampaikan kembali menyegarkan kembali ingatan kita dan pemahaman kita tentang satu perkara yang teramat sangat penting ya satu perkara yang teramat sangat penting yang menjadi fondamen menjadi fondasi dasar dari seluruh amal-amal soleh yang kita lakukan sebanyak amal soleh apapun yang kita lakukan tanpa kita memperhatikan satu perkara yang sangat penting ini maka akan sia-sialah ya laksana habaan mansura uh, debu yang berterbangan tatkala tertiup angin dan tidak akan membekas sedikit pun di tempat yang semula menjadi uh, tempat debu tersebut. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya yang terdapat di dalam surat Az-Zariyat Ayat yang ke-56 Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni adalah aku ciptakan jin dan manusia Melainkan agar mereka hanya beribadah kepada diriku semata Yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata Maka betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah jadikan kita, hidupkan kita di dunia ini dalam keadaan memeluk agama Islam. Satu modal yang teramat sangat berharga yang dengannya kemudian kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu agama, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dalam upaya kita untuk mewujudkan diri kita menjadi seorang hamba dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang sebenarnya sudah menjadi keharusan kita untuk kemudian terus-menerus berupaya mencari sebab-sebab agar ibadah kita itu betul-betul tertuju hanya kepada Allah sehingga ibadah kita adalah eh, ibadah yang mardiyah ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala terima dan kemudian Allah pun ridho dan memberikan pahala kepada kita dengan sebaik-baiknya. Maka ini merupakan satu keberuntungan yang teramat sangat besar, merupakan satu di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang teramat agung tatkala Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dalam keadaan memangku agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita semuanya tetap dalam keadaan berislam hingga Allah uh, mencabut nyawa-nyawa kita semua uh, dari muka bumi ini. Ikhwati akhwati rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab beliau itu Al-Qaulus Sadid uh, fi Maqasidit Tauhid itu eh, satu buku yang membahas masalah uh, masalah tauhid yang merupakan buku yang sangat berharga yang beliau tulis dan beliau adalah satu di antara gurunya Fadlatus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dan bahkan beliau adalah uh, syekhnya yang pertama yang sangat berkenan di dalam hati beliau yaitu Syekh Shalih bin Utsaimin rahimallahu taala. Maka beliau mengatakan tidak ada satu perkara yang memiliki dampak yang baik serta keutamaan beraneka ragam seperti halnya tauhid. Jadi segala apa yang kita lihat di dunia ini, yang kita pandang, yang kita nilai, sesuatu itu memiliki manfaat, maka sungguh sesuatu itu semuanya manfaatnya di bawah tauhid. Kenapa? Karena sungguhnya kebaikan di dunia dan akhirat itu semuanya merupakan buah dari tauhid dan keutamaan yang muncul dari padanya. Ya, maka uh, tidak ada satupun kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia kecuali dia akan menjadi uh, kebaikan yang sesungguhnya manakala diiringi dengan tauhid yaitu manakala diiringi dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, konteks pembahasan masalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali hari ini eh, pada kesempatan malam hari ini adalah eh, terfokus pada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Ya, karena sungguhnya bahasanya mentauhidkan Allah memang bukan hanya pada masalah eh, beribadah kepadanya, akan tapi kenapa kita lebih fokus membahas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah beribadah? Karena e, mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah ini yang menjadi pembeda. Ya, yang menjadi pembeda antara orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan orang-orang yang memang betul-betul muslim muwahhid Kenapa? Karena banyak di antara orang-orang musyrik itu mereka memahami masalah uh, tauhid rububiyah. Itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dan mengaturnya. Itu orang-orang musyrik pun Eh, mengakuinya. Satu contoh diantaranya di dalam surat Luqman Allah berfirman, "Wala in khalaqas samawati wal ard la Qulil hamdulillah Dan seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka itu orang-orang musyrik, "Siapakah zat yang telah menciptakan langit dan bumi?" maka sungguh kata Allah la yakulunna Allah di dalam ayat ini menggunakan dua penegas lanya lam taukid dan nunnya juga nun taukid sungguh mereka akan mengatakan bahwa yang telah menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala akan tapi kebanyakan manusia tidaklah mengetahui, tidaklah mau beradab kepada Allah Subhanahu wa taala e, mengetahui tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya inilah uh, kiranya yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini yaitu fokusnya kepada penetapan uh, tauhid dalam masalah ibadah ya dalam masalah ibadah. Para ulama menjelaskan bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala eh, akan diterima eh, oleh Allah Subhanahu wa taala manakala melakukannya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ulang bahasanya para ulama para ulama yang ahli dalam bidang akidah akidah yang sahihah mereka mengatakan bahwa ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala di dalam melakukannya diiringi dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Ya, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala menjelaskan di dalam uh, kitab Salah satu usul bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah ya yang memang menjadi fokus pembicaraan kita pada kesempatan ini yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara yang memang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala itu kita menyembahnya. Kita menyembahnya semata dan kita tidak boleh menduakannya. Kita tidak boleh uh, menyembah Allah namun juga menyembah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di dalam tauhid itu jelas ada, uh, mengandung adanya penetapan masalah ibadah yang harus kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman di dalam surat Nisa ayat ke-36, "U'budullaha wa la tushriku bihi syai'a." Ya, "U'budullaha wa la tushriku bihi syai'a." Ya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukannya ya dengan sesuatu apapun. Ya. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka di dalam kita beribadah kepada Allah tidak boleh kemudian kita menyekutukannya meskipun yang kita sekutukan itu adalah makhluk yang paling mulia yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di sisinya. Namun mereka adalah tetap makhluk, maka tidak boleh kemudian kita sepadankan dengan Al-Khaliq ya yang telah menciptakan makhluk tersebut. Dan kita pun ingat sabda Rasulullah SAW eh, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim tatkala beliau eh, satu ketika memboncengkan salah seorang sahabat yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu eh, yang beliau boncengkan di kendaraan berupa keledai, ya, kendaraan yang kecil. Namun meskipun kecil kuat sehingga naik oleh Rasulullah dan juga di belakangnya ada Muad bin Jabal. Maka ketika itu Rasulullah SAW memanggil Muad bin Jabal, ya Muad. Ya, maka beliau pun mengatakan labbaika ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bertanya, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wa ma haqqul ibadi Tahukah Anda wahai Mu'ad apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya dan apa yang menjadi hak para hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Maka sepadan dalam hal ini tatkala uh, Rasulullah menanyakan kepada beliau tentang apa itu yang menjadi hak Allah, namun juga Rasulullah bertanya apa yang menjadi hak manusia. Ya, ini bukti bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah zalim. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan mewajibkan kepada para hambanya dengan satu kewajiban, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga mewajibkan kepada dirinya yang harus Allah tunikan kepada para hambanya. Ya, maka tidak sama sekali ya, berbuat dolim. Ya. Allah tidaklah berbuat dolim sama sekali kepada para hambanya. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan fa'amma haqqullahi 'alal ibad ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Ya. Amma haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ini ya, kata Rasulullah, adapun hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh para hambanya adalah bahwa hamba tersebut harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun ya dengan sesuatu apapun dan hadis-hadis yang semacam ini ataupun juga ayat-ayat sebagaimana yang tersebut di dalam surat An-Nisa ayat ke-36 tadi itu sangat banyak. Kenapa? Karena memang bahwa hakikatnya uh, seluruh syaratnya akan kembali kepada perintah ini, itu perintah beribadah kepada Allah dan larangan dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sesoleh Fauzan hafizahullah taala berkata, ya, tatkala uh, beliau menyampaikan pelajarannya bahwa beribadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selainnya inilah makna tauhid ya inilah makna tauhid jadi ingat bahasanya makna tauhid itu yang pertama adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan kemudian meninggalkan beribadah kepada selainnya ataupun dengan kata lain menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka tidaklah seorang itu dikatakan seorang yang muwahhid, seorang ahli tauhid Manakala dia hanya beribadah kepada Allah Namun juga masih asik Enjoy beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Satu contoh Ya sekarang banyak sekali Di antara kaum muslimin Orang-orang ya sholat oke okay. Bahkan haji pun mungkin berulang kali Ya sedekah Masya Allah Dermawan orangnya Namun sayang di antara mereka ada yang masih memohon keselamatan kepada Nyai Roro Kidul, memohon keselamatan kepada eh, tempat-tempat uh, tertentu yang dianggap sebagai tempat yang apa namanya serem gitu ya, yang uh, bahaya kalau tidak dipenuhi apa yang menjadi tuntutannya. Masih banyak di antara kaum muslimin yang meminta kepada ahli kubur dari kalangan para wali ataupun yang selainnya. Maka ini adalah satu hal yang seharusnya kita kaum muslimin betul-betul memperhatikannya. Ya, betul-betul memperhatikannya sehingga inilah pula yang seharusnya menjadi konsentrasi setiap para dai, setiap para asatid, para ustadz, para mubalik itu agar senantiasa mengingatkan kaum muslimin secara umum untuk tidak beribadah kepada selain Allah. Ya meminta kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang memang hanya menjadi kekuasaan Allah saja untuk mengabulkannya tidak boleh. Nah, seperti kita mohon keselamatan, seperti kita mohon dijauhkan dari kemadaratan, dari mara bahaya dan seterusnya ini hanya Allah yang mampu. Maka tidak boleh kemudian kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada siapapun mereka, tidak boleh. Maka orang-orang musyrik mereka beribadah kepada Allah. Mereka tuh beribadah kepada Allah. Akan tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sebab itulah mereka tergolong sebagai orang-orang musyrik. Nah, kenapa dikatakan musyrik? Karena di dalam peribadatan yang dia lakukan itu adanya persekutuan. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lainnya. Ya. Kalau kemudian mutlak yang diibadah itu adalah selain Allah, jelas ini adalah orang kafir. Namun ketika seorang itu beribadah kepada Allah, namun juga kepada selain Allah, inilah yang namanya musyrik. Sehingga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, tentang keadaan orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Pada awal-awal munculnya kemusyrikan. Maka mereka beribadah kepada Allah namun mereka di dalam beribadah di depan beberapa patung. Nah, kemudian tatkala mereka diingatkan agar langsung beribadah kepada Allah, tidak perlu melalui perantara, maka mereka mengatakan ini adalah syafa'una indallah. Ini adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhu illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Aku tidaklah beribadah kepadanya beribadah kepada berhala-berhala tersebut supaya ya, kecuali supaya berhala-berhala tersebut mendekatkan diri-diri kami kepada Allah. Maksudnya baik. Maksudnya baik. Kenapa? Karena ketika itu yang meninggal adalah orang-orang soleh. Ya kita ingat bahasanya munculnya kesirikan itu ada pada masa Nabi Nuh alaihissalam atau sebelumnya. Ya atau sebelumnya itu pada saat uh, itu ada beberapa orang yang soleh yang mereka gemar memberikan dermanya kepada orang lain, berbuat baik. Alakul mereka adalah orang yang soleh. Nah, tatkala mereka ini meninggal, maka sangat ingin eh, orang-orang yang hidup setelahnya ataupun orang-orang yang hidup semasa dengan orang-orang soleh tersebut guna memberikan pelajaran kepada orang-orang yang setelahnya, maka mereka pun membuat patung-patung dari orang-orang soleh tersebut. Ya, membuat patung dari orang-orang soleh tersebut. Kenapa? Supaya mereka senantiasa ingat dengan orang-orang soleh ini. Nah. Kemudian meninggallah, meninggallah uh, generasi pertama orang yang membangun patung ini. Kemudian datanglah generasi yang lain. Nah mereka kemudian mulai dicerumuskan oleh para syaitan, ya, agar mereka kemudian menyembah patung-patung ini. Ya. Alasannya supaya apa? Supaya mereka orang-orang yang soleh ini mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka beribadah kepada Allah. Ya, orang musyrik itu bukannya tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bahwa peribadatan yang mereka lakukan ternyata dibarengi diiringi dengan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah maka uh, saya ingatkan sekali lagi bahasanya orang yang muwahid, orang yang ahli tauhid yang sebenarnya adalah orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak pula orang itu dikatakan muwahid yang penting tidak menyembah kepada selain Allah misalnya gitu ya. Namun juga dirinya tidak beribadah kepada Allah ini sama saja. Ya, jadi sama-sama tidak dikatakan sebagai orang yang muahid Tidak menyembah kepada Allah, namun juga tidak menyembah Allah. Nah, ini tidak muahid Sebagaimana orang yang menyembah Allah namun juga menyembah selain Allah, maka dia juga bukan muahid Maka orang yang muahid adalah orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah tadi sudah kita sampaikan bahwa uh, eh, muahid orang yang mengesahkan Allah ini adalah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sangat erat kaitannya dengan uh, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun bahkan ibadah ini tidak bisa dilepaskan dari tauhid agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manakala seorang ingin ibadahnya itu diterima oleh Allah maka dia harus muwahhid. Nah, sekarang apa itu makna ibadah? Ya, para ulama menjelaskan bahwa uh, makna ibadah adalah ataupun di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan bahwasanya ibadah adalah uh, ismun jami'un kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min fi'lin wa kaulin zahiran wa batinan ya bahwa ibadah adalah mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala baik berupa ucapan ataupun perbuatan baik yang tampak ataupun yang tersembunyi maka seluruh ibadah tersebut ya baik yang berupa ibadah lisan, berupa ibadah anggota badan atau bahkan ibadah yang ada di dalam hati kita. Ya. Baik yang berupa ucapan ataupun yang berupa eh, kata-kata, perbuatan atau yang tersembunyi maka seluruhnya haruslah kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Serta ibadah ini kita lakukan dengan rasa penuh cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada yang berhak untuk menerima ibadah-ibadah yang kita lakukan ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Imam Ibn Qasir rahimahullah taala beliau berkata, menurut pengertian syariat bahasa ibadah itu adalah suatu ungkapan yang memadukan antara kesempurnaan rasa cinta, ketundukan dan rasa takut. Ya, ini ibadah yang sempurna itu adalah ibadah yang di dalamnya tercakup tiga permasalahan ini, yaitu rasa cinta, rasa ketundukan. Kenapa? Karena melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dipenuhi dengan rasa takut ya karena adab Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala satu ibadah itu di dalam melakukannya, di dalamnya terkandung tiga hal ini maka itulah ibadah yang sempurna. Kenapa? Karena terkadang di antara kita ada yang melakukan ibadah namun apa? Tidak diiringi dengan rasa cinta. Kita melakukannya dengan penuh keterpaksaan melakukannya pun ogah-ogahan. Nah, dan padahal orang yang melakukan e, ibadah dengan ogah-ogahan ini sungguh sangat dekat dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya. Sungguhnya orang-orang munafik itu tatkala mereka melakukan sholat, mereka melakukannya dalam keadaan kusala, dalam keadaan bermalas-malasan, ogah-ogahan. Ya. Maka mudah-mudahan ya, mulai saat ini tatkala kita melakukan berbagai macam bentuk ibadah, kita lakukan dengan penuh kecintaan. Dan apa yang bisa menimbulkan kecintaan itu? Bahwa ibadah yang kita lakukan itu sebetulnya menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bahwa rahmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada para hambanya yang mukmin itu jauh lebih besar, lebih tinggi harganya ketimbang amal ibadah yang kita lakukan sehingga kita akan ringan melakukan ibadah-ibadah tersebut ya akan ringan dan kemudian kita pun e, mencintai melakukan berbagai macam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah-ibadah yang sifatnya badaniah seperti sholat, ya puasa, maka kita lakukan dengan penuh happy penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa eh, apa namanya rasa berat hati. Tidak ada rasa gerundel lalu dalam bahasa Jawanya akan tapi kita melakukannya dengan uh, penuh kecintaan, enjoy. Itu adalah satu hal yang memang menjadi kewajiban kita. Ya, penuh ketundukan pasrah kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sungguhnya tidak ada satupun perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada kita baik dalam keadaan wajib ataupun sunnah melainkan perintah tersebut pasti akan mendatangkan kemanfaatan kemaslahatan dunia dan akhirat ya kemaslahatan dunia dan akhirat sehingga inilah yang sepantasnya menjadi motivator kita melakukan kewajiban-kewajiban ataupun secara umum perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kita tunduk dan patuh. Kenapa kita mesti tunduk dan patuh? Karena bahwa tidak ada satupun perintah Allah dan Rasulnya melainkan padanya ada kemaslahatan, kemanfaatan dunia dan akhirat. Cuman mungkin di antara kita ada yang belum mengetahui apa sih manfaatnya di dunia, kalau di akhirat jelas manfaatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang banyak di antara manusia itu mau melakukan satu perbuatan bahkan ibadah sekalipun mau melakukannya kalau sudah mengetahui kemanfaatan duniawinya. Padahal sepantasnya kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir eh, yang menjadi motivator utama di dalam kita menjalankan berbagai macam ibadah itu adalah eh, kemanfaatan ataupun balasan yang sifatnya adalah ukhrawi, yang sifatnya adalah uh, di akhirat nanti, bukan balasan-balasan yang sangat kecil kalau dibandingkan dengan balasan-balasan di akhirat yaitu berupa materi yang ada di dunia ini. Dan kemudian di dalam kita melakukan uh, setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu diiringi dengan rasa takut ya diiringi dengan rasa takut kenapa karena Allah Subhanahu wa taala memiliki adab yang syadid memiliki adab yang sangat-sangat besar yang sangat keras yang tidak ada bandingannya di dunia ini maka tatkala kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada rasa takut semacam ini maka kita akan bisa kemudian lebih menimbulkan rasa khusyuk di dalam diri kita. Ya, rasa khusyah, rasa khusyuk di dalam diri kita di dalam melakukan berbagai macam ibadah. Kenapa? Karena kita selalu ingat akan ada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pun akan berupaya untuk senantiasa memperbaiki ya memperbaiki kualitas dan juga kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah taala mengatakan ibadah dibangun di atas dua perkara, cinta dan pengagungan. Ya, cinta dan pengagungan. Ya, dengan cinta maka seorang akan berjuang menggapai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengagungan maka seorang akan menjauhi dari terjerumus dalam kedurhakaan, kemaksiatan, kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala maka kamu akan merasa takut kepadanya, merasa takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala maka kita akan kemudian berharap dan mencari keridhaannya. Ya, inilah yang beliau sampaikan di dalam kitab Syarhul Mumti ala Zadil Mustaqni yaitu kitab uh, fikih juz 1 halaman 9 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman sebagaimana di dalam surat Al-Bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina din khunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan memurnikan ya agama ataupun amal untuknya itu untuk Allah Subhanahu wa taala dengan hanif. Ya, hanif itu maksudnya adalah uh, lurus di atas tauhid dan tidak condong kepada kesyirikan. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan itulah agama yang lurus Al-Bayyinah ayat ke-5. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yartu liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ya surat Al-Kahfi ayat ke 110. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya hendaknya dia melakukan amal soleh dan tidak mempersekutukan dalam beribadah kepada Rabbnya dengan sesuatu apapun. Ya. Maka ini diantara ayat-ayat yang mengingatkan kita semuanya agar kita beribadah kepada Allah semata dan menjauhkan diri kita dari menyembah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itulah makna ibadah yang uh, eh, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah yang dilakukan dengan ataupun dalam keadaan muwahhid, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kandungan kalimat tauhid. Ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sembahan selainnya inilah makna dan kandungan dari kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah ya. La ilaha illallah. Di mana kalimat inilah yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini. Sebagaimana firman-Nya wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilaihi eh, annahu la ilaha ana fa'budni. La ilaha illa ana fa'budni. Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tiada sembahan yang berhak untuk disembah selain aku maka sembahlah aku saja. Ya surat Al-Anbiya ayat ke-25. Ya wa ma arsalna min rasulin min qablika eh, wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illana fa'budni. Maka di dalam ayat ini pun ya, mengandung uh, makna sebagaimana kandungan yang ada di dalam kalimah la ilaha illallah ya la ilaha illallah juga sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-Hajj dan juga surat uh, Luqman dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil yang demikian itu karena sungguhnya Allah adalah sembahan yang hak, sembahan yang benar, sedangkan segala yang mereka seru ibadai selain Allah maka itulah sembahan yang batil ya, adanya uh, sembahan yang batil maka di dalam ayat ini menunjukkan bahwa ma'bud ataupun makhluk sesuatu yang diibadai sesuatu yang disembah itu ada sesuatu iba, eh, sesuatu yang diibadai yang hak dan sesuatu yang diibadai namun batil. Dan inilah kiranya di antara ayat yang menguatkan makna la ilaha illallah itu bukan sebatas tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan selain Allah. Ya. Seulang bahasanya inilah di antara ayat yang menguatkan makna bahwa La ilaha illallah itu maknanya bukan sekedar tidak ada sesembahan selain Allah. Namun apa makna yang benar? Tidak ada sembahan yang berhak, yang layak untuk disembah kecuali Allah. Kenapa? Kalau dikatakan la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada sembahan selain Allah, buktinya Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj dan surat Al-Luqman ya di sana adanya sesembahan yang batil ya adanya sembahan yang batil nah, maka ketika kita hanya maknai La ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada sembahan selain Allah Berarti Kita telah menutup mata kita Dari ayat-ayat tersebut atau kita juga telah menutup mata kita dari banyaknya Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia di sekitar kita. Kenyataannya banyak sesembahan yang disembah oleh orang-orang. Nasrani memiliki tiga Tuhan, Yahudi memiliki dua Tuhan, kemudian orang Hindu, orang Buddha, berapa lagi Tuhannya? Sangat banyak. Maka kalau kita katakan tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan selain Allah, ini makna yang salah. Makna yang salah. Kenapa? Karena dengan makna ini berarti kita telah menutup mata dari kenyataan dan telah menutup mata dari dalil yang ada di dalam Al-Quran. Maka selagi makna La ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadai ya, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah di antara semban sembahan ini ada yang benda mati, namun juga ada benda-benda hidup. Nah, sebagian para ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul agar mereka menyerukan kepada umatnya sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut maka tohut ini memang menurut uh, sebagian ulama seperti Syaikh Fauzan, beliau mengatakan sesuatu yang disembah selain Allah itu adalah tohut. Namun di antara ulama yang lain mengatakan yang disebut dengan tohut bukan seperti itu. Karena kalau hanya disebut seperti itu berarti Ali adalah tohut. Isa bin Maryam adalah Tauhud. Kenapa? Karena Ali disembah oleh orang-orang Syiah Rafidah. Isa bin Maryam disembah oleh orang-orang Nasrani. Ya. Maka berarti mereka adalah Tauhud. Nah, tentunya ini kurang tepat. Sehingga Tauhud maknanya adalah ya, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala wa huwa radin bihi dan dirinya ridho dengan penyembahan tersebut ya wa radin biha dan dia ridho dengan penyembahan tersebut ya. maka sembahan selain Allah itu sekali lagi ada yang uh, benda mati dan ada yang benda hidup nah yang hidup ini ketika mereka disembah namun tidak ridho maka tidak boleh kemudian dikatakan sebagai Tauhud tentunya kita tidak akan mengatakan Nabi Isa adalah Tauhud Ali adalah Tauhud, kenapa? Karena mereka tidak ridho Mereka tidak ridho dengan penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh uh, umatnya Nah adapun yang ridho itulah Tauhud Seperti siapa? Seperti Fir'aun misalnya Lebih-lebih lagi tatkala dirinya mengatakan Wa ana rabbukumul a'la Dan aku adalah Rob kalian yang paling tinggi nah, Ini uh, sudah mengaku sebagai sembahan selain Allah tambah lagi dengan mengatakan aku adalah Rob kalian yang paling tinggi walinya bila maka seperti itulah yang disebut dengan tohut itu sesuatu yang disembah selain Allah wahwa rodin biha dan dia ridho dengan penyembahan tersebut nah kalimat tauhid kalimah yang sederhana itu memiliki faedah memiliki manfaat memiliki keutamaan. Di antaranya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim ketika beliau mengatakan al-imanu bid'un wasab'una syu'batan dalam sebagian redaksi dikatakan al-imanu bid'un wasittuna sittuna syu'batan Ya, iman itu memiliki 70 sekian cabang. Ya, bid'un oh, itu tiga ke atas. 70 sekian, ya mungkin 74, mungkin 75 dan seterusnya. Dalam hadis yang lain dikatakan al imanu bid'un wa sittuna syubatan. Iman itu memiliki eh, uh, 60 sekian cabang. A'laha kata Rasulullah yang tertingginya adalah kaulu la ilaha illallah itu ucapan La ilaha illallah Maka ucapan la ilaha illallah satu ucapan yang sangat ringan untuk diucapkan. Ini sangat bermanfaat. Memiliki keutamaan yang luar biasa. Orang yang mengucapkan pertama kali kalimah ini, maka sejak saat itu ya orang tersebut telah dianggap sebagai seorang muslim. Dan tatkala seorang itu meninggal dan akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dirinya akan mendapatkan jaminan berupa surga. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya itu adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka kalimah la ilaha illallah ini merupakan kalimah yang harus kita perhatikan. Kita memperhatikannya berupa apa? Mempelajari maknanya. Kemudian mengerjakan apa yang menjadi konsekuensinya. Kemudian kita mendakwahkannya. Dan kita pun membela Eh, kita pun mencintai ucapan tersebut dan orang-orang yang melakukannya. Dan kita harus mempertahankan dan membela kalimat tersebut agar tetap tinggi dan juga membela orang-orang yang menjadi ahlinya. Maka agar kalimah la ilaha illallah ya agar kalimah la ilaha illallah itu kemudian bermaks, apa, bermakna bagi kita bermanfaat bagi kita dengan kemanfaatan yang sempurna maka yang pertama haruslah diilmui ya haruslah diilmui di antaranya Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 19 fa'lam annahu la ilaha illallah Carilah ilmu bahasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Kemudian yang kedua, supaya kalimat ini juga bermakna, bermanfaat bagi kita, di dalam kita mengucapkannya harus diiringi dengan sepenuh keyakinan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim sabilillah. ulaika humus shadiqun. Hanya saja orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan mereka bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Mereka itulah orang-orang yang jujur dengan ucapan keimanannya. Di antara uh, sabda Rasulullah yang berkaitan dengan yang pertama tadi masalah ilmu, Rasul bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Utsman radhiyallahu taala Rasulullah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang dia mati dalam keadaan mengetahui bahasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian sabda Rasulullah yang berkaitan dengan masalah keyakinan di antaranya adalah sabda beliau asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la ya laki Allah bihi ma'abdun ghairu syakin fihima ila dahlal jannah. Ya, kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Barang siapa yang berjumpa ataupun menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dua kalimat tersebut dan tidak ada sedikit pun rasa keraguan di dalam dua kalimat tersebut melainkan dirinya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas di dalam mengucapkannya tidak dengan terpaksa. Ya, ini pun dalilnya sangat banyak dari Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian jujur di dalam melakukannya, tidak bohong-bohongan, tidak dalam rangka ingin mendapatkan keuntungan duniawi, namun e, jujur di dalam mengucapkannya. Kemudian diucapkan dengan penuh rasa cinta kepada kalimat tersebut dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu seseorang hendaknya dia kemudian melaksanakan apa yang menjadi konsekuensinya. Ya. Dan dia harus menerima sepenuhnya ya tentang uh, makna kalimat tersebut dan tidak ada sedikit pun rasa berat hati di dalam dirinya. Maka itulah uh, supaya Kalimah la ilaha illallah itu bermanfaat bagi diri kita semuanya. Ikhwati akhwati rahimani wa rahimakumullah. E, demikianlah sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya mudah-mudahan menambahkan ilmu bagi kita semuanya bisa kita fahami dan lebih penting daripada itu maka bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita kembalikan eh, falyatafaddal mashkura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita telah simak bersama sebuah kajian yang kami siarkan secara langsung dari Studio Radio Muslim Yogyakarta bersama beliau Al Ustadz Abu Salman Hafidhullah Taala yang seperti biasa setiap hari Jumat kita akan membedah yaitu bedah buletin atau hit yang diedarkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Asari dan malam hari ini mengenai tema mengenal tauhid dan keutamaannya yang ditulis oleh Al Ustaduna Ustadz Abu Muslih Ari Wahyudi Hafidahullah taala. Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para ikhwah yang ingin bertanya, kami ulangi silahkan melayangkan SMS pertanyaan ke nomor 0823 27275333 dan telah ada dua pertanyaan yang masuk langsung saja kita bacakan karena waktunya sudah sangat malam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membunuh orang dan sudah bertobat menyesali perbuatan saya. Apakah Allah akan tetap menuntut atau orang tersebut di akhirat akan menuntut saya? Ataukah dosa saya dihapuskan karena tobat saya sedangkan saya menzolimi orang tersebut di dunia? <clears throat> Jazakumullah khairan. Amin. Wa'ayakum Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu Insyaallah taala apabila antum telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya menyesal dengan perbuatan yang pernah Anda lakukan. Kemudian tidak mengulanginya dan kemudian banyak melakukan amalan-amalan soleh maka insya Allah Taala taubat anda diterima dan mudah-mudahan orang tadi tidak akan menuntut anda dia memiliki amah nanti. Dalilnya adalah Eh, bisa Anda buka kitab Riyadhus Shalihin bab taubat ya. Kitab Riyadhus Shalihin bab taubat di mana ketika itu Rasulullah SAW menyebutkan satu di antara eh, peristiwa yang terjadi pada masa lalu itu Bani Israel. Apa yang terjadi? Ada salah seorang yang memiliki kegemaran membunuh orang. Bukan hanya satu orang. Bahkan ketika itu dia telah membunuh 99 orang. Namun akhirnya dirinya pun kemudian merasa jemu dan bahkan gundah galau dengan eh, perilakunya yang sangat buruk itu. Yang semula mungkin di awalnya merupakan kebanggaan, wah saya bisa membunuh orang, saya menang dan seterusnya. Namun lama-lama dia pun akhirnya uh, galau, bersedih juga maka dia pun mencari seorang untuk ditanyai tentang apakah Allah Subhanahu wa taala kiranya masih menerima taubat beliau yang telah membunuh 99 orang. Maka bertemulah dia dengan salah seorang ahli ibadah dari kalangan orang Bani Israel. Dia pun bertanya, "Wahai fulan, saya telah membunuh 99 orang." Apakah kiranya Allah Subhanahu wa taala masih mau untuk menerima tobat saya? Maka sang ahli ibadah tadi kemudian mengatakan 99 orang telah engkau bunuh. Maka tentunya Allah tidak akan pernah mengampunkan dosa-dosamu. Ini sudah keterlaluan. Maka begitu mendengar jawaban ini, seorang tadi bukannya dia reda, dia malah kemudian semakin uh, berambisi untuk membunuh maka orang tersebut kemudian dibunuhlah maka genaplah 100 orang yang dia bunuh maka dia pun kemudian mencari lagi tempat bertanya dan bertemulah dengan seorang alim dari kalangan Bani Israel maka dia pun setelah ditanya dengan pertanyaan yang tadi telah ditanyakan kepada orang pertama maka sang alim ini pun mengatakan oh iya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun ya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun terhadap dosa-dosa hambanya. Ya, bahkan Allah telah mengatakan perang. wahai para hambaku siapakah di antara kalian yang telah melampaui batas ya, melakukan berbagai macam dosa janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya ya. maka kemudian orang alim tadi mengatakan sekarang kalau anda ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh yang pertama tujulah ya tempat di sana di mana di tempat itu ada banyak orang soleh dan tinggallah di sana beribadalah untuk, uh, eh, kepada Allah bersama mereka dan jangan sekali-kali kembali ke tempat asalmu yang di sana banyak orang-orang yang jahat maka dia pun kemudian pergi sesuai dengan instruksi orang alim tadi dan kemudian dirinya pun mati di tengah perjalanan dan intinya dia adalah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala maka ini dalil bahwa orang yang telah membunuh sekian banyak orang maka ketika dia betul-betul telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka insyaallah taala Allah akan mengampuni dosa Anda. Wallahu taala alam. Toib demikian tadi dari jawaban para pendengar yang telah bertanya kemudian untuk pertanyaan kedua sekaligus pertanyaan terakhir Ustadz bagaimana menasehati ibu dan nenek saya ketika beliau melaksanakan tahlilan dan yasinan senantiasa meyakini bahwa adanya keutamaan dari Syekh Abdul Qadir Jalani sedangkan Syekh tersebut sudah lama meninggal dan ibu dan nenek saya meyakini ada keutamaan yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Inilah yang kita maksud tadi bahwa di antara sebagian kaum muslimin itu ada yang beribadah kepada Allah namun di siang lain mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Masih menganggap adanya orang-orang soleh yang telah mati itu bisa memberikan manfaat untuk dirinya Hmm. Ini sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang musyrik tadi, di mana mereka membuat patung dan kemudian berkeyakinan bahasanya uh, jasad yang dipatungkan eh, ataupun orang yang dipatungkan itu memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah dan akan mampu memberikan manfaat untuk mereka. Maka akhi yang saya muliakan rahimakumullah tentunya untuk memberikan pemahaman kepada orang tua itu butuh adanya persiapan persiapan yang serius. Yang pertama adalah persiapan tentang ilmu ya persiapan tentang ilmu. Andaikan Anda sudah memiliki persiapan tentang ilmu, maka jangan lupa untuk melihat persiapan yang kedua. Yaitu persiapan apa? Persiapan tentang adab dan akhlak untuk menasihati orang tua. Ya. Jadi jangan sampai kemudian di dalam kita menasihati orang tua itu seakan-akan kita menjadi guru bagi mereka dan mereka pun akan kemudian merasa tersinggung. Loh ini saya ini orang tua kok dianggap sebagai muridnya. Ya. Maka uh, gunakanlah akhlak dan adab yang sebaik mungkin untuk bisa memberikan nasihat kepada kedua orang tua ataupun kepada neneknya tanpa adanya ilmu maka gimana kita kemudian mau mendakwai orang tua bagaimana kita mau mengatakan bahasanya wahai simbah wahai ibu ya orang yang telah meninggal itu tidak lagi bisa memberikan manfaat untuk kita ya. bahkan mereka itu sangat butuh kepada pertolongan kita dengan doa-doa kita tidak kemudian malah mereka akan memanfaati memberikan manfaat kepada kita. Dan dengan berbagai macam penjelasan yang sekiranya ya akan menguatkan dan memberikan uh, pintu bagi kedua orang tua kita, bagi simbah-simbah kita itu kemudian bisa menerima apa yang kita sampaikan. Ya, kemudian ilmu setinggi apapun kalau kemudian di dalam cara kita menyampaikannya kurang tepat maka bisa jadi itu akan menjadi uh, bumerang ya bagi kita untuk ditolak ya ajakan kita. Kalau kemudian kita sudah persiapan ilmu, persiapan metode di dalam mendakwai mereka, maka yang ketiga kita pun jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah untuk mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya, memberikan hidayah kepada mereka. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini ya entah dengan kita harus bersabar berapa lama, mudah-mudahan mereka pun akan bisa memahami uh, apa yang kita sampaikan dan kemudian bisa mudah-mudahan kita berharap mereka pun berhenti dari apa yang sedang mereka lakukan berupa ibadah-ibadah yang sifatnya adalah ibadahnya saja sudah ibadah berupa ibadah tambahan ya, ibadah yang baru yang dibuat-buat tambah lagi dengan keyakinan-keyakinan yang tidak benar tadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka semuanya wallahu taala alam Taib, demikian tadi sebuah jawaban dari Alusat Abu Salman mengenai pertanyaan kedua yang disampaikan oleh pendengar karena sudah tidak ada pertanyaan dan waktunya sudah malam sedikit Ustadz memberikan kesimpulan untuk kajian mengenai keutamaan tauhid di malam hari ini. Falyatafadhal masykurah. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa quwata illa billah Sebagaimana yang kita di, yang kita sampaikan di muka tadi bahwa tauhid ini memiliki keistimewaan, ya. Keistimewaannya apa? Seluruh kebaikan yang kita lakukan itu harus tek tegak di atas tauhid. Maka tauhid ini ibadah ibarat uh, fondasi. Ya, maka ibadah yang dibangun di atasnya sehebat apapun kalau fondasinya rapuh, maka bangunan ibadah tadi tidak akan berguna. Oleh karena itu, marilah kita eh, sungguh-sungguh memperhatikan masalah tauhid ini karena seseorang yang tidak mentauhidkan Allah berarti dia sedang berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dia sedang berbuat kezaliman kepada Allah. Kenapa? Karena lawan daripada tauhid adalah syirik. Dan syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, sesuatu yang harusnya diberikan kepada Allah namun diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebalikan daripada uh, tauhid ini adalah syirik yang syirik ini merupakan kedoliman yang paling besar, ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang mengabadikan uh, pengajaran Luqman kepada anaknya. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena sungguhnya menyekutukan Allah itu merupakan kedoliman yang teramat sangat besar ya. Surat Luqman ayat ke-13. Ya, kenapa dikatakan kedoliman? Karena yang namanya dolim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahallih. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan ibadah yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah namun diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah ya kita uh, untuk lebih serius memperhatikan masalah akidah tauhid kita sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan betul-betul hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu taala